ini dalam rangka talabul ilm mencari ilmu dan Kita mengharapkan dengan perbuatan kita ini bahwa Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk kita jalan menuju surga. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan sufi fihi ilman, sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah." Orang siapa yang menelusuri suatu jalan yang ia cari ilmu padanya. Maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Seperti diterangkan oleh para ulama rahimahullah bahwa salah kafarikan menelusuri suatu jalan dalam boleh ilm yaitu itu berupa cara dalam boleh ilm dengan menghafal dengan memahami, dengan membaca, dengan mendengar, ataupun menyusuri dalam arti kita memang berjalan menuju tempat-tempat kalau berilmu. Kita berjalan menuju masjid, kita berjalan menuju tempat taklim. Ini adalah termasuk salah papariqan. Maka dengan ini semua kita berharap Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk kita jalan menuju surga walaupun sedikit ada kesalahan dalam talabul ilm dengan uh, semacam saat ini cuaca yang dingin dengan hujan dengan jalan yang becek dengan berbagai macam uh, sedikit kepayahan namun dengan kita tetap talabul ilm berjalan menuju majelis-majelis ilmu kita harapkan nanti semuanya akan semakin memudahkan kita kelak di akhirat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Mengambil pembahasan kita pada kitab Hidayatul Allah Nihaya itu pada halaman yang ke-100. Eh, Syekh Al-Imam Habibullah Ta'ala menyebutkan li nihayati syarafi ahli bidah wal ahzab. Contoh-contoh nihayatu insyarafi ahli bidah. Akhir daripada penyimpangan ahli bidah dan ahzab. Penyimpangan kelompok-kelompok atau hizb-hizb. Sebelumnya telah disebutkan bagaimana permulaan penyimpangan sebagian kelompok-kelompok besar dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh dalam pandangan manusia. Tapi ternyata lambat laun dengan berjalannya waktu semakin besar semakin besar penyimpangan itu yang pada akhirnya menyampaikan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan besar. Nah, inilah contoh berbagai penyimpangan besar yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut. Contoh yang pertama adalah Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij. Beliau mengatakan dan telah lalu kaifa dan bidayah inhirafihim. Bagaimana awal mula penyimpangan orang-orang Khawarij. Ya. yaitu dalam masalah zikir waktu itu kita sebutkan zikir-zikir yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ya, itu diantara awal-awal kelompok mereka. Kemudian berjalan waktu satu bid'ah, dua bid'ah mereka tambahkan sengaja ataupun tidak Sampai pada akhirnya beliau terangkan di sini, amma nihayah adapun akhir daripada perjalanan kelompok-kelompok itu. Faqad intaha bihimul amru ila syarafat jazimah. Sungguh telah berakhir urusan mereka ila syarafat pada penyimpangan-penyimpangan jazimah yang besar. Minha di antaranya satu takfirul muslimin di kulli asrin mengkafirkan kaum muslimin di tiap masa dari waktu ke waktu mereka mengkafir muslimin yang tidak sepaham dengan mereka ya sebagai orang-orang kafir sampai sekarang ya sampai sekarang ya misalnya yakni kelompok-kelompok uh, khawarij yang ada walaupun mereka sebagian tidak mau disebut khawarij atau dari sebagian person-person mereka ya anggap misalnya saya Kutub dia meliputi banyak bid'ah yang ada pada dirinya termasuk bid'ahnya orang-orang khawarij dia telah mengkafirkan kaum muslimin secara umum walaupun mengucapkan la ilaha illallah walaupun mengumandangkan azan di masjid-masjid mereka yang di situ terdapat syahadatai menurut saya Kutub tetap itu masyarakat jahiliyah yakni kafirah ya orang-orang misalnya uh, al-Qaeda atau yang terpengaruh mereka dari kelompok-kelompok baik dalam negeri ataupun luar negeri mengkafirkan para penguasa muslimin mengkafirkan jajaran pemerintahan muslimin ya orang-orang misalnya MII ataupun LDI di masyarakat kita ya terkhusus di Indonesia nah ini adalah sebagian daripada kelompok-kelompok khawarij. Mereka telah menganggap selain kelompok mereka sebagai orang-orang yang tidak sah Islamnya. Kecuali kalau bayat dengan amir mereka. Kecuali kalau masuk ke kelompok mereka. Nah, ini yang kita contohkan yang di depan mata kita. Di luar negeri mungkin lain lagi. Di masing-masing negara barangkali ada sempalan-sempalan yang semacam itu. Yang jelas, ini menjadi Eh, salah satu ciri khas mereka orang-orang khawarij ya dan ini merupakan penyimpangan yang sangat besar dulu mereka badiin nabi sahabat memulai dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in alladzina qad radhiyallahu anhum yang para sahabat itu telah Allah ridhoi, tapi Menurut mereka sebagai orang-orang kafir para sahabat itu. Wa ala ra'si ulaika Amir al-Mu'minin Ali wa Muawiyah. Bahkan pada ujung para sahabat itu yang mereka kafirkan adalah orang-orang mulia, bahkan termulia di zamannya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Muawiyah radhiyallahu anhu penulis wahyu. Muawiyah itu penulis wahyu yang disebut dengan istilah juga Khal al mukminin pamannya kaum mukminin karena Rasulullah menikahi Ummu Ya. Ya, dan itu adalah saudaranya uh, Muawiyah. Dan berbagai macam keutamaan yang dimiliki Muawiyah, tapi bagi mereka orang-orang Khawarij Muawiyah kafir. dia tasbiyatan liman ma'ahuma. Kemudian uh, nomor dua yang dikafirkan oleh para khawarij yakni orang-orang yang bersama mereka, yang bersama Ali, yang bersama Muawiyah dianggap juga orang-orang kafir. Wa taslitan muslimin dan yang ketiga yang dikafirkan oleh orang-orang khawarij umumnya kaum muslim terlalu yang tidak mau mengikuti mereka berarti kafir nah ini suatu bahaya dan penyimpangan yang sangat besar wala yakhfa 'alaika khuturatu takfiri muslimin wahidin dan tidak tersembunyi padamu bahayanya mengkafirkan seorang muslim walaupun satu orang Fakaifa muslimin muslimina kullihim. Bagaimana dengan muslimin seluruhnya? Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis eh, di sini dalam cetakan ini nampaknya ada sesuatu yang keliru mungkin kalau Rasul SAW mukminan. Allah ya. Kata-kata mukminan di sini ada iskal dan ada salah cetak. Allah alam atau saya belum tahu. Beliau bersabda man qadasa musliman di kufrin bahwa qatli. Siapa yang menuduh seorang muslim dengan suatu kekafiran, bahwa kakatlik maka itu seperti membunuhnya. Melontarkan kepada seorang muslim dengan vonis kafir itu ibarat membunuhnya kata Nabi SAW. Kalau lam yasul min nihayati bid'ahim illa hadza kana kafiyan fi 'azimi su'i nihayat. Kalau lam yasul seandainya tidak terdapat dari akhir bid'ah-bid'ah mereka. Kecuali ini saja, poin ini saja, anak-anak kafian itu sudah cukup di nihayati su'in nihaya. si azimi su'i an-nihaya. Ya. Untuk menunjukkan besarnya kejelekan akhir perjalanan mereka. Seandainya hanya ini yang mereka punya itu sudah luar biasa. Suatu penyimpangan yang luar biasa. Apalagi masih ada penyimpangan-penyimpangan yang lain yang juga begitu besar. Di antaranya yang kedua, istihlalu qatl muslimin. Menghalalkan membunuh muslimin. Ya. Dan ini sebagai apa? Langkah berikutnya. Kalau sudah menghal, sudah mengkafirkan muslimin, maka akibat berikutnya apa? Ya, halal darahnya. Makanya jangankan orang biasa, sahabat-sahabat Nabi pun mereka bunuh. Kenapa Ali radhiyallahu anhu sampai akhirnya memerangi mereka? Di awalnya Ali belum memerangi mereka. Tapi ketika kejahatan mereka semakin bertambah dan diantaranya membunuh sebagian sahabat. Ya. Maka Ali radhiyallahu anhu kemudian memerangi mereka dan mewujudkan anjuran-anjuran Rasulullah dan motivasi dari Rasulullah untuk memerangi mereka. Nah, ini kejahatan mereka. Lebih-lebih lagi ketika perang terjadi, perang Nahrawan, nah, yang dihadapi orang-orang Khawarij siapa? Ya para sahabat nih. Sehingga dengan demikian berarti orang-orang Khawarij membunuh para sahabat Nabi dan menganggap ini sebagai jihad fisabilillah sebagai ibadah luar biasa ya kan membunuh orang biasa saja bagi kita, keyakinan kita, dosa yang sangat besar. Tapi mereka beranggapan membunuh, bukan orang biasa, membunuh para sahabat sebagai ibadah yang mulia. Termasuk ibadah yang sangat mulia. Karena bagi mereka jihad. Nah, ini bukankah suatu penyimpangan yang sangat besar? Tentu. Wahadihi ta'amatus saniyah dan ini bencana kedua ini Allah Azza wa Jal berfirman tentangnya bagaimana dahsyatnya dosa yang kedua ini. Surat An-Nisa ayat yang ke-93 padanya Allah berfirman "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida" Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajaza'uhu jahannam maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha mereka kekal di dalamnya wa ghadiballahu alaih dan Allah murka terhadapnya wa la'ana serta melaknatinya wa a'adda lahu 'adaban 'azima dan Allah azza wa jalla menyiapkan untuknya azab yang besar ini membunuh seorang mukmin biasa bukan sahabat ya, ancamannya sudah seperti ini bagaimana membunuh seorang sahabat tentu lebih besar dosanya. Yang ketiga, istihlal amwalil muslimin bi'tibari annahum kuffar. Menghalalkan harta benda muslimin dengan anggapan mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini juga sebagai pengembangan dari yang pertama. Ketika menganggap seorang itu kafir maka darahnya menjadi halal. Kemudian hartanya juga menjadi halal. Begitu menurut mereka sudah. Sehingga muslimin yang lain bagi mereka dihalalkan hartanya. Bisa diambil, bisa dicuri. Makanya jangan heran kalau kita dengar dalam waktu-waktu yang belum lama ternyata aksi-aksi pengemboman dari mana pendanaannya? Mencuri ya mencuri toko emas, mencuri macam-macam. Ya, mengambil harta muslimin atau ya apalagi yang memang yang punya toko emas misalnya bukan Islam yang jelas lebih lagi. Yang jelas harta benda muslimin mereka telah halalkan dengan anggapan mereka bukan lagi muslimin. Ya. Saya mengatakan wahadi tamatus salida. Ini bencana yang ketiga. Undur ma'ashal artikaba al-jara'i. Lihat bagaimana mudahnya melakukan dosa-dosa kejahatan-kejahatan indal muta'awilin bagi mereka orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat hadis dan dalil-dalil agama. Bilik tidak Orang-orang yang melakukan takwil dalam bid'ah-bid'ah mereka. Fahum yataqarrabuna ila Allah. Mereka itu mendekatkan diri kepada Allah di tafsiril muslimin wa qatlihim wa salbi amwalihim. Dengan mengkafirkan muslimin, dengan membunuh mereka, dengan merampas harta mereka, ini semuanya dianggap sebagai ibadah ya, sungguh terbalik sudah pemahaman mereka dan keyakinan mereka. Padahal jelas dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang melarang kita mengambil harta muslim walaupun sedikit ya sesuatu yang tidak halal ya tidak halal la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-nar tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih berhak baginya. Ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, di antaranya dengan mencuri, merampok, mencopet dan sejenisnya. Makan harta dengan cara yang batil. Dan masih banyak dari yang lain terkait hal ini. Yang keempat di antara penyimpangan khawarij yang besar yang ini sebagai akhir daripada bid'ah-bid'ah mereka tarkuhum lil kuffari fala yuqatilunahum la yujahidunahum la bi alsinatihim la bi amwalihim mereka membiarkan orang-orang kafir tidak membunuh mereka, tidak berjihad melawan mereka, tidak dengan lisan mereka, tidak pula dengan harta benda mereka. Wasadaqar Rasul. Telah benar Rasulullah SAW ketika dia mengatakan tentang khawarij yaqtuluna ahlul Islam wa yaj'una ahlul awsan. Mereka membunuh ahlul Islam dan mereka meninggalkan ahlul awsan. Para penyembah berhala. Ya, kita yakin kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di zaman dulu coba lihat, ya, tidak memerangi Persia wala Romawi atau musyrikin yang diperangi para sahabat Nabi. Kalau pun ada sedikit banyak tak, tak terhitung, artinya eh, yang ini teranggap sedikit sudah. Eh, nggak dianggap begitu maksudnya. Ya, kalaupun ada, tapi yang justru menjadi simbol mereka adalah perlawanan terhadap muslim. Ya kan? Zaman sekarang pun walaupun gembar-gembornya Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Barat. Tapi coba, bom-bom bunuh diri yang paling banyak di negeri-negeri mana? Negeri kafir atau negeri Muslim? Kebanyakan di negeri muslimin ya di Indonesia sudah kita tahu, ya kan? Negeri kita. Di Pakistan sering sekali. Jazair dan lain-lain. Kebanyakan justru bom bom bunuh diri di negeri muslimin. Bom bunuh diri di Amerika coba mana? Ya, tidak ada. Ya. Kemudian, oh itu kan yang WTC, Pentagon, Ya, itu pun masih disilapkan. Sebetulnya pelakunya mereka atau bukan. Allah Walaupun apa Sebagian mereka orang-orang khawarij mengaku bahwa mereka lah pelakunya. Iya. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan mereka. Sebagian yang yang uh, eh, apa memperhatikan hal-hal semacam ini berpendapat ini sebetulnya bukan mereka. Allah Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Ala kulihal dari kenyataan yang ada seperti yang kita katakan tadi ternyata teror-teror yang ada justru banyak di negeri muslimin ya dibanding di negeri besar ini yang kita tahu dari berita-berita ya bahkan di Arab Saudi sendiri yang pemerintahnya jelas menegakkan hukum Islam termasuk hukum kisos dan lain-lain itu pun dibikin kacau oleh mereka pengeboman sana sini ya kekacauan di sana sini alhamdulillah sekarang sudah mulai uh, tertangani kemudian ikhwan fillah rahimakumullah di antara mereka sendiri oh mereka di Suriah misalnya memerangi orang-orang Syiah nah itu yang didengung-dengungan mereka kenyataannya juga ya di antara mereka perang sendiri ya di antara mereka perang sendiri sesama muslimin kan menurut mereka kan sesama muslim artinya bukan melawan pemerintahan Syah. Terdapat berbagai macam peperangan dan berbagai macam pembantaian antara kelompok-kelompok mereka. Satu di Jabhatul Nusrah, satu lagi di kelompok Daesh. Nah ini mungkin yang belum begitu terungkap ya. Daesh ini singkatan dari Daulah Islamiyah di Iraq Syam. Da Daulah. Alifnya Islamnya Ainnya Iraq, Shinnya Syam. Ini kelompok juga yang ya orang-orang ini, orang-orang tafsiriyin ini. Jabhatun Nusrah, ya. sebagian mengatakan ini masuk ke tangbin Al-Qaeda. Ya. Ternyata di antara mereka saling bunuh-membunuh. Saling bunuh-membunuh, saling tembak-menembak, saling menawan, saling menghancurkan di antara mereka. Bahkan ternyata sebagian tokoh-tokoh Jaisul Hur ya, disebutkan dalam kitab kita sebagian tokoh Jaisul Hur. Jaisul itu yakni rakyat yang melawan pemerintah Bashar. Sebagian tokoh-tokoh yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dibunuh oleh Bashar, justru yang membunuh mereka siapa? Orang-orang Daesh tadi. Ya. Justru membantu siapa kalau justru membantu siapa? Kalau itu kan justru membantu Bashar. Ya. Orang tersebut. Jadi Fadzidin fidin rahimahullah ini kondisi mereka seperti ini. Dulu maupun sekarang eh, di antara muslimin bahkan di antara mereka terjadi keributan sementara orang-orang kafir justru menikmati. Ya, mereka kurang terjamah secara langsung oleh orang-orang khawarij ini. Dan sungguh benar kata Rasulullah SAW, yaktuluna ahlul Islam. Mereka justru membunuh orang-orang Islam, wa yada'una ahlul awsar dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Yang kelima, zuhur riddah. Zuhur riddah ba'du qawarib. Alladzina kanu fi 'ahdi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya ar-riddah kemurtadan. Nampak yang mereka kemurtadan dari perbuatan atau ucapan mereka dari sebagian orang-orang khawarij yang dulu ada di masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita seperti pernah sebutkan bahwa ulama rahimahullah terhadap khawarij sendiri berbeda pendapat apakah mereka kelompok Islam atau kelompok kafir. Sebagian masih mengatakan bahwa mereka muslimin, sebagian mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir karena Rasulullah mengatakan bahwa mereka yang merukun minat din keluar dari agama. Ya. Secara kali besar itu terjadi khilaf di antara ulama. Walaupun seperti yang disebutkan di sini mungkin sebagian mereka nampak kemurtadannya. Ya. Dengan ucapan ataupun perbuatan mereka. Allah. وهذا الذي ذكرنا من نهاية انحراف الخوارج هو أكبر ما وقعوا فيه آنذاك. Dan ini yang kita sebutkan yaitu akhir daripada penyimpangan orang-orang khawarij itu adalah yang terbesar dari apa yang mereka jatuh padanya saat itu. Saat itu. Berikutnya ternyata tambah lagi, tambah lagi. Kata beliau, وإلا فقد افترقتهم الفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة ya padahal berikutnya telah menyeret mereka kelompok-kelompok kalamiyah orang-orang ilmu kalam dari Jahmiyah dan Mu'tazilah ya, jadi semakin tambah bedanya semakin dimodifikasi seperti misalnya sekarang yang di negara Oman orang-orang Ibadiyah itu sempalan khawarij ya sempalan khawarij dulu ada kelompok An-Najadat ada kelompok Al-Azariqah nah, ini yang kelihatannya ekstrim nah Ibadiyah tidak se ekstrim mereka nampaknya begitu tapi ternyata seperti orang-orang Ibadiyah sekarang ini sudah dalam bab asma sifat menyimpang. Karena pengaruh kelompok-kelompok yang lain. Jadi makanya seperti kata Syekh, dulu seperti itu, sekarang tambah-tambah lagi. Penyimpangannya bukan dalam hal iman, uh, dalam bab pengertian iman, atau dalam bab pelaku dosa besar. Tapi penyimpangannya sampai kepada masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan mereka terhadap sifat-sifat Allah juga sudah menyimpang. من جامية ومعتزلة عند أن ظهرت هذه الفرق إلى كثير مما هي عليه من الضلال نسأل الله السلامة ya jadi ketika munculnya Jahmiyah Mu'tazilah maka Khawarij pun akhirnya terkena pula imbasnya terkena pula atau yang racun-racunnya. Ila ketir ke penyimpangan-penyimpangan yang lain, ke kelompok-kelompok yang lain. Mimma dia alaihi minam dalal. Dari apa yang ada padanya dari kesesatan-kesesatan. Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah Azza Nah ini makanya kita tidak boleh menganggap remeh suatu bid'ah. Tidak boleh menganggap remeh suatu penyimpangan-penyimpangan. Karena Naudzubillah, kalau Allah tidak selamatkan maka justru akan semakin parah, semakin jauh. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah Sufi ya. Nah, dia ini cukup panjang ya kan kita ambil ya. sebagian dulu. Kata beliau, lapat dapat damalaka ayuhal qari. أن بداية انحراف الصوفية كانت بالمبالغة في بعض العبادات. Telah lalu bagimu wahai Al-Qari pembaca bahwa awal penyimpangan orang-orang sufi kanat bil mubalaghah. Maka itu diawali dengan mubalaghah berlebihan di ba'd ibadat di sebagian ibadah-ibadah Hatta dhanna anna ulaik. Sampai menyangka bahwa atau sampai disangka bahwa hatta dhanna anna ulaik aflahus salihin. Mereka itu orang-orang yang paling soleh. Wakat jalat bihim tilkal bidah dan telah jalan jalan yajul jaulah ya. Jalan yajul lah, sering dengarkan jaula Ya, artinya keliling ya kan. Beda-beda sudah berkeliling di tubuh mereka. Beda ini, beda itu. Wow, Wa home atau yakni berkeliling bersama beda-beda tersebut dan menyampaikan mereka ila awatiq wa kepada akhiran-akhiran yang besar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah seperti yang kita sebut pula sebelumnya dan beliau ingatkan Awalnya orang-orang sufi ya menampakkan kejujuran ya dalam berpakaian, menampakkan sungguh-sungguhan dalam ibadah. Tapi tentunya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Awalnya begitu. Sehingga sampai dulu ya ulama itu mengklasifikasikan sufi ada sufi yang eh, ada dua macam. Ada model Ibrahim bin Adham, terus siapa lagi? Sufi tapi nggak seperti yang sufinya Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan lain-lain. Pengelompokan ini paling tidaknya kita mengambil faedah bahwa di awalnya kalau gitu bahasa sufi ya istilah sufi itu pada sesuatu yang dianggap oleh orang sesuatu yang positif ya kan kalau kita baca kitab Hilyatul Aulia karya Abu Nuaim Nah, kalau menyebut kata sufi mesti penafsirannya penafsiran yang baik. Bukan seluruhnya Allah alam saya nggak tahu, tapi beberapa tempat yang saya baca dari kitab Hilyah al Aulia ketika menyebut sufi atau tasawuf kemudian dikomentari komentar yang baik. Iya. Ya, ini, ini paling tidaknya menunjukkan kepada kita memang saat itu ya ada kesan-kesan baik pada tasawuf dan sufi tadi. Tapi sekali lagi ketika mereka berjalan tidak di atas sunnah, walaupun awalnya sedikit, lihat bagaimana akhirnya. Kita lihat di sini beberapa contoh akhir daripada perjalanan mereka. Min zalik diantaranya satu kasratul bid'ah fi kulli majalatid din. Banyaknya bid'ah di berbagai majalah ad Lahan-lahan agama atau bidang-bidang agama kita masuk ke bab akidah yang mereka berbuat bid'ah dalam berbagai macam akidah. Kita masuk dalam bab ibadah, berbagai macam ibadah mereka juga diwarnai dengan bid'ah-bid'ah. Kita masuk dalam bab suluk yang mereka istilahkan juga seperti itu suluk ya, ini akhlak maksudnya atau perilaku. Juga di situ banyak suluk yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, macam-macam. Wa ma'lum wa qad bid'ah fi sufiyyati kathiratun jiddan. Bid'ah dalam sufi sangat banyak. Wa ma'lum anna al-bid'ah al-wahidah sababun li'adami Allah lil 'abd. Dan kita ketahui bahwa satu bid'ah saja bisa menjadi sebab tidak adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Rawat Tabarani bin Awsat. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat min hadis Anas dari hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah bersabda Inna Allah hajab taubata an kulli sahibi bid'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menutup taubat an kulli sahibi bid'atin dari tiap-tiap pelaku bid'ah. Ya. Allah tutup taubat untuk mereka. Yani disebutkan dalam sebagian penjelasan sulit sekali mereka mau taubat ya, untuk diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga taubat ya uh, jarang ya tentunya ada pengecualian dari keumuman ini sebagian ahli bid'ah Allah beri taufik sehingga taubat tapi umumnya ya umumnya jarang sekali mereka kemudian taubat tertutup. Karena apa? Karena mereka merasa benar. Bagaimana mau tobat? Beda dengan ahli maksiat, mereka merasa salah sehingga lebih mudah taubat. Nah, inilah bahannya beda. Nah, ini kalau beda itu satu. Bagaimana kalau bedanya banyak, numpuk-numpuk, lebih jauh lagi daripada Allah. Wal bidah wa mahbubatun Beda itu di kalangan orang sufi, suatu hal yang dicintai, disukai, digemari. Dan ini kita lihat dengan mata kepala kita. Wa kana Allah faradaha alaihim seolah-olah Allah Azza wa menetapkan beda itu ada pada mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung bidah mereka, ya mudah apa? Susah. Susah kita menghitung bid'ahnya mereka itu karena banyaknya. Kemudian yang kedua, al buku fi anwa'i fi anwa'in min Jatuh dalam berbagai macam syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan. Di tauhid al-uluhiyah wa rububiyah wal asma' sifat. Baik kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah tauhid rububiyah ataupun tauhid asma dan sifat. Ya. Dan ini terbukti di buku-buku mereka. Kesyirikan dalam bab tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Tokoh-tokoh sufi seperti Ibnu Arabi, ya, uh, dan tadi yang kita sebut siapa Al-Hallaj atau tokoh-tokoh yang lain buku-buku mereka sebagai bukti jatuhnya mereka dalam berbagai kesyirikan-kesyirikan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka malu mau menyebutkan ucapan-ucapan mereka dalam bab syirik ini. Ya. Dan ulama tidak malu untuk menyebutkan kesyirikan orang Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa? Karena lebih parah dan lebih tidak sopan dan lebih kotor kata-kata mereka orang-orang sufi dalam bahasa-bahasa kesyirikan mereka. Sehingga malu, berat untuk diceritakan. Walaupun itu ada di buku-buku mereka. Ya, contoh yakni yakni kesyirikan mereka yang sering kita sebutkan yakni kesyirikan orang-orang hululiyah, orang-orang uh, wujud, ya kan? Yang banyak tokoh-tokoh sufi jatuh padanya, meyakini bahwa Allah di mana-mana bersatu dengan alam, bersatu dengan sebagian makhluknya. Ya. Nah, kesirikan yang luar biasa seperti ini. Sehingga mereka menganggap apa yang mereka melihat itu adalah sebagai penampakan dari Allah Azza wa Jalla. Luar biasa ini kesulitan yang luar biasa. Yang Firaun saja eh, kalau Firaun mengaku dirinya ya, enggak ya ini dirinya sendiri sebagai Rob ana, Rabbukumul a'la. Dan kalau orang sufi semua, baik dirinya sebagian ini ya, enggak semuanya dirinya yang dia lihat dalam wujud pohon, dalam wujud tembok, dalam wujud hewan, hewan apa saja, semuanya dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi ini sebagian mereka sampai pada tingkatan seperti itu. Fa'al min afiyatin ba'da al-wuqu' min zambin wahidin min anwa'i syirki. Maka apakah ada afiyah, yakni keselamatan. Setelah seorang dijatuh dalam satu dosa, satu dosa iya, tapi min anwa'i syirik, dosa kesyirikan. Ya tidak ada keselamatan walaupun satu dosa. Tapi kalau itu masuk dalam dosa syirik, ya nggak akan selamat, nggak ada afiyah. Wa ayyudhu min a'zamina syirik. Dosa mana yang lebih besar daripada syirik? Wa ayu fujurin a'zam minasy syirik. Kejahatan mana yang lebih besar daripada dosa syirik? Wa ayu hadmin li haqqillah al-khalis lahu akhtar minasy syirik. Ya. Hajm yakni apa? Penghancuran yang mana yang lebih besar terhadap Allah? Yang murni bagi Allah yang lebih berbahaya daripada penghancurannya syirik terhadap Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang mengampuni untuk dipersekutukan dengannya dan Allah mengampuni yang selain itu lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa ta'ala Allah juga berfirman pada surat Luqman ayat yang ke-13, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sedemikian jauh ya, orang-orang sufi jatuh dalam penyimpangan yang kita lihat awalnya sepertinya sepele, tapi ternyata akhirnya seperti ini. Ya. rahmatullah. Seandainya hanya ini, ya sudah sangat cukup menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada syirik. Ternyata bukan hanya itu, masih banyak yang lain dari berbagai macam akibat-akibat bid'ah-bid'ah mereka. Ya, sementara itu, Ya, pertanyaan. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah dengan orang yang melakukan ritual sesajen bulanan atau tahunan. E, eh, kalau dia sebagai imam, kalau dia sebagai imam sementara dia melakukan hal itu, maka nggak boleh kita sholat di belakangnya. Ya. Karena di sini pertanyaannya bagaimana kita sholat berjamaah. Ya. Allah alam yang dia maksud apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum. Kalau dia sebagai imam, Allah alam tadi kita katakan apa? Tidak boleh sholat di belakangnya. Karena sesajen seperti ini jelas merupakan suatu kesyirikan. Tapi kalau dia sebagai makmum, ya kita lihat imamnya. Kalau imamnya baik, ya yang dianggap ya bagaimana imamnya itu sehingga kita boleh sholat di belakang imam yang baik walaupun ternyata di samping atau e, satu jamaah dengan kita ada yang berbuat seperti ini. Ya. berikutnya bagaimana bunga bank untuk membayar pajak ya, motor dan lain-lain. Uh, Allah alam saya belum pernah dengar kata ulama atau yang baca kata ulama dalam bab ini. <clears throat> Tapi nampaknya jangan dengan uang itu. Kenapa? Karena uang itu yang di uang bunga bank itu sesungguhnya bukan milik kita walaupun itu berada di kantong kita di rekening kita ya walaupun ada, tapi itu bukan uang kita. Dan itu ulama yakni ketika membolehkan kita mengambilnya dari bank, karena kita punya di bank, itu untuk kita buang, ya, bukan untuk kita gunakan e, kepentingan pribadi kita, tapi untuk kita buang. Tapi tentunya yang buang tapi ada manfaatnya, bukan dibuang di kali, di subek-subek ya. Tapi belikan semen bikin jalan, buang jadi jalan. Belikan pasir, belikan lampu, buang di sana. Maksudnya jadi dengan istilah ulama, marafik amma. Kepentingan umum. Yang itu sesungguhnya apa? Kita sedang membuang uang riba itu maksudnya. Jangan sekali-kali merasa saya sedang beramal beramal soleh, sodakoh. Bikin pembangunan jalan, pembangunan ini dengan uang riba. Jangan sekali-kali merasa begitu. Tapi ini adalah dalam rangka apa? Membuang uang. Ya. Begitu. Maka dari itu, uang malam dari pertanyaan yang tadi diajukan nampaknya eh, walaupun pajak itu juga tidak dibenarkan, tapi kita jangan e, membayar dengan itu. Allah, kalau ada faktor agama yang lebih jelas, ya kita perlu istifadah dari fatwa mereka. Pertanyaan berikutnya, ingin menjaga kuat bagaimana ikhwan di Wangsabar bagaimana dengan intinya menanyakan tentang Ustaz Zulkarnain. Ya. Nah, ini yang sedang banyak pembicaraan di baca ini di kalangan selebriti. Ya seperti kita tahu, sama-sama kita tahu dengan media informasi yang sekarang ini, masalah ini menjadi semakin punya nampaknya. Ya, karena di awal dulu telah tersebar bagaimana ucapan Syarbi Habibullah Ta'ala Eh, yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang apa la'at mutalawin yamshi ala tariqatil halabi bil makr begitu kata Syarabi la'at ini <clears throat> banyak bermain-main ya dalam dakwah ini kemudian mutalawin berwarna-warni kadang begini kadang begitu dan sesuai dengan caranya Ali Al-Halabi dalam bermakan. Tersebar ucapan syarabi tersebut dan ini eh, dalam skup yang luas. Kemudian tersebar berikutnya yang kedua apa? Bahwa beliau telah rujuk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Syehani yang kedua. Kemudian berjalan waktu lagi ada muhadarah di Jakarta melalui telepon. si Hadi juga mengatakan bahwa takdir dari Syarabi telah dicabut atau telah tidak berlaku atau yang semangat dengan itu. bakalnya bisa dengar lagi. Nah ini akhirnya yang bikin kondisi semakin punyam dan ikhwan mungkin banyak bertanya apa yang uh, terjadi hakikatnya maka di sini saya perlu menjelaskan Allah alam di sini dalam rangka yang nasihat Allah oleh Rasulih uh, eh, atau dalam rangka din dan nasihat. Ya, dalam rangka din dan nasihat bagaimana terdapat dalam hadis tersebut Allah oleh Rasulih uh, eh, wali kitabihi wali apa? Aimmatul muslimin wa'amlatihim Sehingga jangan apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap sebagai suatu uh, dendam atau suatu sikap hasad atau pembelaan dan fanatik kepada pihak yang lain tidak insyaallah tapi dalam rangka insyaallah menjelaskan yang uh, terjadi pada hakikatnya dan insya Allah dengan bimbingan para ulama rahimahullah ya dan kita dituntut ketika ditanya untuk menjelaskan sebaik mungkin maka di sini perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi penyebaran ucapan syarabi yang pertama itu benar-benar uh, penyebaran yang dianjurkan ya oleh penukil dari Syekh Rabi tersebut yaitu Syekh Hanif Zilallah. Yang pertama, karena muncul anggapan-anggapan dari sebagian orang, bahkan sebagian ustaz, mengatakan bahwa sungguhnya penyebaran yang pertama itu tidak ada perintah dari Syekh atau penyebaran yang diragukan, pertanggungjawabannya tidak tidak ada bahasa-bahasa yang semana dengan itu. Ya, maka saya tegaskan bahwa penyebaran ucapan syarawi yang pertama itu betul-betul dengan anjuran dari Syehani yang membawa berita dari Syarawi Allah Ta'ala. Ya. Padahal sebelumnya kita mengetahui kata-kata itu dan kita simpan. Kita tidak sebarkan melihat berbagai maslahat yang mungkin kita pertimbangkan ketika itu sampai dua bulan kurang lebih. Baru kita sebarkan setelah ternyata saya minta untuk disebarkan. Kemudian Ahibati fillah Terjadi berikutnya surat yang kedua. Setelah uh, eh, apa? Uh, setelah kedatangan apa? Sadul ke Saudi Arabia dan bertemu Syarabi kemudian tersebar surat yang kedua bahwa beliau telah rujuk. Ya, dan kita pun alhamdulillah juga menyebarkan itu dan menerjemahkannya. Ya, walaupun ada yang nggak terima dengan terjemahannya, padahal kita sudah berusaha sebisa mungkin se kemampuan kita dan beberapa kali yang memuraja. Ya, kalau pun ada kekeliruan mestinya sebutkan ini keliru, sehingga kita perbaiki dan itu pun terjadi ya seandainya kami di antara kita sendiri menyebutkan itu alhasil kita terbitkan ya tentunya dengan berharap bahwa taubat tersebut adalah taubat yang benar-benar taubat yang sadiqah taubat yang betul-betul membawa kepada kebaikan dan sebarkan di website. Ketika dapat hari itu juga diterjemahkan secepat mungkin dan yang saya hari itu pula langsung ditampilkan di internet. Ya. Berjalannya waktu uh, kita dengar berita dengan tiba-tiba bahwa Syekhani akan mengadakan muhawarah melalui telepon di Indonesia eh, dan ternyata terbukti kita tidak tahu rencana tersebut kita tidak tahu rencana tersebut Syahani pun tidak memberitahukan kepada kita dan tiba-tiba ada berita dan kita dapat pamfletnya melalui media elektronik dan kita pun tak sabut kepada Syekh ternyata benar dan waktu itu Allah kita pun sudah tidak di Indonesia. Kita sudah dalam perjalanan menuju ke Timur Tengah ketika itu bersama beberapa ustaz. Alhasil terjadi apa yang terjadi dan di situ ada beberapa hal yang mungkin sebagian besar salafiyin kaget. Kenapa? Karena mendengar dari Syekh bahwa Syekh Robi telah mencabut tahdirnya. Singkatnya seperti itu, ya kan? Maka kita yang di sana ketika itu ya cukup kaget juga dengan apa yang ada. Akhirnya kita pun Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Syarabi di rumahnya. Ya. Maka kita pun bertanya kepada beliau ya, setelah beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia bagaimana <clears throat> tentang hajuriin, tentang halabiin, purafiin, macam-macam. Kemudian sampai pada masalah yang sedang dibicarakan tadi. Maka tanpa kita memberi mukadimah macam-macam tidak. Ya, ketika kita menanyakan kepada Syekh tentang bagaimana Syekh tentang tahzir antum terhadap Zulkarnain tersebar di Indonesia bahwa antum mencabut tahzir antum. Saya mengatakan tidak. Ya. Dia mengatakan bahwa Syekh telah menasihati dan dia menjanjikan untuk tobat. Kalau betul-betul sungguh-sungguh dalam tobatnya maka ini suatu hal yang harus kita yakni bersenang dengannya. Tapi <clears throat> kata saya uh, eh, kalau tidak maka ini urusan yang lain. Ya. Dan beliau mengatakan, "Ana ma sahabtu tahdiri illa an Aku tidak mencabut tahdirku sampai dia betul-betul bertobat. Syaratku alaihi taubah. Saya bersyarat dengan kepadanya untuk betul-betul taubah. Wa illa istamar. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Mustamir atau istamar. Kalau tidak, maka tahdir itu tetap berjalan. Ya. Itu ucapan Syekh Rabi Hafidahullah Ta'ala bin Dan kita pun kemudian bertanya ya tentang syarat-syarat taubat. Yani apakah seperti yang disebut dalam ayat-ayat tersebut ilal ladzina tabu wa aslahu wa Beliau mengiyakan bahwa yang namanya taubat ya seperti itu. Syarat-syarat taubat ma'ruf ya kan. Nah, itu ucapan Syurabi Habibullah Ta'ala di rumahnya. Ya. <clears throat> Walhasil, kemudian, yang ringkas perjalanan kita Alhamdulillah kita ketemu masyaih yang lain ketemu Syekh Muhammad bin Hadi ketemu Syekh Abdul Bukhari dan subhanallah para masyaih tersebut yakni jawabannya secara mana sama yang namanya taubat harus betul-betul menjelaskan Syekh Muhammad lebih lagi dengan jelas yakni jelaskan taubat dari hal apa ya dari bid'ah yang dilakukan kalau itu suatu bid'ah suatu beda. Nah, ala kulli hal yakni syurut taubah yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas. Di saat itu pula kita bertanya kepada Syekh Badr ya Allah taala beliau mengatakan yang semakna juga bahkan kalau beliau menambahi seorang yang bertobat dari sesuatu yang tersebar seperti itu, sesuatu yang uh, apa sifatnya umum. Tidak kemudian setelah mengatakan taubat langsung diterima. Ya. Tapi ditunggu satu tahun kata beliau. Maka kita tanyakan Yesus ya satu tahun ini alasannya apa? Ini apa apa namanya? Dasarnya apa? Memang kata ini pendapat ulama salaf. Dan ini ucapan Imam Ahmad kata beliau. Saya istidlalnya dari mana? Dari mana diambil hukum ini? Ya apa? Ya, ini beliau mengatakan ini diambil dari kisahnya Sobi bin Asad atau bin Isad. Ya, cara bahasanya perlu dicek asal ke Isad. Ya, Sobi Kita pernah mungkin dengar kisahnya Sobi yang dicambuk oleh Umar. Ya, yang sering bertanya tentang ayat-ayat penafsirannya, tapi pertanyaannya ini pertanyaan yang aneh. Maka Umar radhiyallahu anhu mencambuk dia. Sampai dia katakan, "Wahai Umar, berdarah dia. Kalau engkau ingin membunuh aku, ya, ya apa dia katakan saya lupa. Tapi kalau ingin engkau maksudkan dengan ini, keluarnya apa yang di otakku sudah sudah pada keluar ini syubhat-syubhat itu sudah banyak keluar. Sudah cukup. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mencukupkan dengan hukuman tersebut dan dikirim kembali pulang ke daerahnya. Cuma Umar tetap berpesan, ya tidak kemudian sudah selesai. Ya, Umar tetap berpesan jangan dekat-dekat sama dia. Tunggu. Disebutkan oleh para ulama sampai ini kalau orang sedang berkerumun begini, sobi datang duduk bubar. Nanti dia datang ke kerumunan yang lain. Dia ingin rupanya kesepian, ya kan? Duduk ke kerumunan yang lain, bubar lagi. Mereka mengatakan ini adalah pesan Amirul Mukminin Umar. Ini pesannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memperlakukan seperti itu. Ya. Makanya beliau kemudian menyimpulkan, sebagaimana menyimpulkan, jadi seorang yang bertobat tidak kemudian langsung jadi apa oh, apa eh, istilahnya sudah diberi kedudukan yang tinggi ya tidak harus ada pembuktian dulu kebenaran taubatnya seperti yang tadi disebutkan dari contoh tersebut ala kulli hal ahibati fillah itu penjelasan para ulama. Kemudian alhamdulillah di akhir uh, perjalanan kita pada hari Jumat kita ketemu dengan Syahani. Ketemu. Sehingga kita yakni saling bertukar omongan ya. Yakni dengan kejadian yang ada. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Syekh berceramah seperti itu. Sementara Syekh ini juga dengar bahwa Syekh Robi tidak mencabut tahzirnya. Dia pun telepon sebelum kerumunan itu. Antum bilang seperti ini. Iya betul Syekh. Kami bertemu Syekh Robi dan Syekh mengatakan seperti itu. <clears throat> Bagaimana surat yang Anda sebarkan itu? Yang yang kedua yang kita terjemahkan. Bukankah Syekh Surabi sudah membaca? Ya betul sudah membaca. Tapi uh, penjelasannya nanti kita ketemu Syekh. <clears throat> Nah ini kita ketemu. Ya. Kita ketemu dengan Syekh Ali <clears throat> Alhamdulillah Ta'ala dan bisa sebutkan apa yang kita dapati dari Surabi. Dia pun mengatakan Kenapa antum nggak memberitahu anak dengan perkembangan yang ada? Nah, ternyata Syami memang nggak tahu perkembangan yang ada. Jadi, sejak terbitnya surat kedua sampai kita berangkat ke sana. Ya. Beliau nggak mengetahui perkembangan yang ada. Apa perkembangannya ya macam-macam. Ya, macam-macam. Di antaranya sampai sekarang yang saya tahu di websitenya misalnya tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan bahwa saya telah rujuk, saya telah bertobat dari kesalahan yang dikritikkan kepada saya ini ini. Wabayanu mana wabayanu tidak ada. Ya. Bahkan sebaliknya yang kita dapati, ya, yang kita dapati uh, dari pemukilan sebagian ustadz-ustadz di Makassar sana, ya dia justru mengatakan saya bertemu dengan Syarofi waktunya singkat dan saya hanya menasihati dan tidak menyebutkan kesalahan saya ya. dan jadi kalau begitu saya rujuk dari hal apa ya ini yang dinukilkan beberapa ustadz sampai kepada kita yang semakna itu juga bahkan diucapkan oleh aku saudaranya kakaknya Philip di ceramahnya. Perkataan yang mirip dengan itu. Jadi kalau begitu, justru kalau begitu dia nggak merasa bersalah. Kalau seperti yang dinukilkan tersebut. Ya. Itu yang ada. Ternyata juga di websitenya memang kata-kata kalimat syukur yang dia sebutkan sudah tidak ada dicabut, tapi tanpa komentar apa-apa, hanya dihilangkan. Sementara di situ masih ada ceramah dia yang di Jakarta yang mencela Asyafi'ah. Makanya Syarogi ketika itu bertanya kepada kami, apakah dia masih mencela uh, apa Ya, ini dengan bahasa yang kurang lebih seperti itu ya. Antum, antum amin makna dengan itu <clears throat> ya kita sebutkan ya semacam tadi bahwa sampai sekarang ya di websitenya masih ada itu ya bahkan subhanallah masalah hukum karma yang dia sudah mengaku bertaubat itu masih ada rekamannya di websitenya yang mengatakan bahwa hukum karma bisa jadi ada dalam Islam itu masih ada di websitenya. Kalau dia benar-benar taubat, ya mestinya menghilangkannya. Ala kulihal, ini di antara perkembangan-perkembangannya, ya, apalagi eh, ucapan-ucapan uh, kakaknya heber yang luar biasa menyerang sebagian asatidah dengan menyebutnya dengan istilah hasid si hasid si hasid sampai puluhan kali. Saya nggak menghitung, tapi seringnya saya simpulkan dalam puluhan kali. Mungkin lain kali bisa dihitung. Ya, si hati, si hati, Dia nggak menyebut nama, tapi orang paham bahwa maksudnya Ustaz Dari ucapan ini. Urusan hasad, urusan kalbi. Ya, sampai dia mengatakan seperti itu berulang kali dengan mantapnya. Alat kulihal diungkit-ungkit masalah laskar di antaranya seolah-olah mereka nggak pernah ikut dalam hal itu, cuci tangan. Iya. Ala hal ini kalau mau dibaca bukan waktunya. Yang jelas di situ di antaranya sampai uh, ada kata-kata yang biasa dia atau tidak merendahkan Syahrabi Allah taala. Itu kakaknya sendiri. Ini perkembangan-perkembangan berlanjut. Seperti Pujian terhadap dia. Sampai dikatakan ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ya. Ustaz Zulkarnain semakin hari yang saya ketahui adalah ilmu dan ilmu dan ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Allah alam dia tahu apa tidak pujian ini yang jelas benar apa tidak dia tahu apa tidak. Al-Muhim eh, ini suatu yang mayang bagi nggak semestinya terjadi yang seperti ini. Alhamdulillah kulihal kembali ke pertemuan kita dengan Syekhani. Dia malam, kenapa antum nggak beritahu kami dengan pertemuan-pertemuan ini? Kita katakan, <clears throat> ya intinya sebetulnya kita sudah punya memberitahu, cuma kita ini kan nggak mudah mau ngomong ya, berhati Kita sebetulnya ingin Syekh itu ketemu dengan kita jarak antara muhadharah yang telekumpen dengan kita di sana itu kan dekat sekali kan. Nah, kita ini ingin ketemu dulu biar saya jelaskan secara syafawiyan, secara omongan dan lihat telepon yang banyak hambatan di situ. Ya. Tapi subhanallah, muhadharah itu begitu cepat dalam perhitungan kita. Ya, begitu cepat terjadinya dalam perhitungan kita. Sehingga terjadilah muhabarah sebelum kita bertemu. Kita bertemu setelah muhabarah itu terjadi. Kalau kemudian terjadi apa yang terjadi sudah Walhasil Syahani berakhir mengatakan sudah. Kalau itu sudah antum tamsyun ya ala ma zakartu man tadi. Berjalanlah kalian seperti yang kalian sebutkan dari suara yang terakhir ini. Bahwa syah tidak mencabut tahdirnya sampai dia bertaubat benar-benar. Ya begitu itu uh, apa wa ana ma'akum dia ada ana bersama kalian kata Syahai radhiyallahu taala jadi ikhwan fillah rahimakumullah <clears throat> eh, bagaimana dengan ujian Syekh Al Fauzan nah sebagian yang muskil seperti itu sepertinya Syekh Fauzan yang disebutkan dalam surat itu Allah alam kalau saya menilai kalau isinya isi hal yang Ya tanda standar saya justru. Tapi yang mungkin orang memandang lain adalah pada mukadimahnya, kepada al-akh. E, apa? Al-Mukarram, Al-Syekh Al-Mukarram ya. Kepada akhina Al-Syekh Al-Mukarram. Gitu. Kalau nggak salah, kepada saudara kami, Syekh yang terhormat. Nah ini <clears throat> dianggap oleh sebagian bahwa ini tersiar. Sehingga tadi ada yang mau membandingkan Syekh Kobi dengan Syekh Fauzan. Seperti Khidir tadi. Syarabi itu masih muridnya Syekh Najmi. Syekh Najmi itu masih muridnya Syekh bin Baz. Dan ini Syekh Fauzan, Syekh Abbas, semuanya murid-muridnya Dan Syekh Fauzan itu masih di atasnya Syekh Abbas. Jadi Syarabi, ya, kemudian jajaran berikutnya Syekh Najmi, Syekh Abbas, Syekh Fauzan masih di atasnya. Ya. Kita tanyakan ke Mas ini, bagaimana ucapan seperti ini. Semuanya menganggap ini ucapan Ucapan anak kecil ada yang bilang gitu. Ada ah, mungkin semua ini ucapan yang sangat jelek. <clears throat> ya. Bukan begitu caranya. Ya. Nah. Allah alam kalau saya menilai ucapan seperti itu tadi yang Syekh Mukarram seperti itu. Kalau saya menilai adalah bahwa ini ketawaduan seorang ulama. Bukan kebesaran orang yang disebut Syekh Mukarram karena sebutan syekh di sana itu hal yang biasa. Mungkin hampir semua tidak pernah disebut syekh oleh syekh. Ya, Ustaz Usama maksud siapa? Siapa mengatakan ya Syekh Usama Ya kan? Itu hal yang biasa di sana. Al Mukarram artinya yang terhormat. Surat menyurat kalau kita tulis bagaimana? Kepada yang kami hormati atau kepada yang terhormat. Al Mukarram bahasa Arabnya. Ya, justru di sini kalau kita merasa asal dari Indonesia tanpa terkecuali. Kalau dikatakan sebagai syekh dengan arti sebagai orang orang besar nggak ada menurut saya ya. Nggak ada yang berhak. Kita tahu kapasitas kita. Kita ini siapa? Orang-orang yang ya tua ilm. Tuwailibul ilm aja mungkin pada gerbong yang belakang-belakang. Kok kita mau memposisikan kita sebagai seorang syekh? Luar biasa. Jadi saya lagi itu justru ketawatan para ulama rahimahullah wa hafizahumullah. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah dan uh, apa? Seperti itu tadi oh, luar biasa memuji-muji adiknya sejak di jamaah dia sudah disebut syekh semua orang tahu hal yang tidak pantas yang seperti itu. Nasihatan li wal jami. Kita harus menghias diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu. Ya, dan jangan menyembelih orang dengan tanpa pisau. Ya, jangan menyembelih orang dengan tanpa pisau. Pujian-pujian seperti itu berbahaya. Yang Nabi katakan, dia menyembelih tanpa pisau. Ya, ala kulli hal, itu yang karena waktu yang terbatas ya itu yang bisa saya sampaikan yang jelas kita ini sekarang e, dihadapkan kepada ujian seperti ini dan kita ini sekarang dalam rangka apa mencari ilmu kalau benar ilmu maka kembali kepada ucapan wasiat ulama kita ya unduru aman ta'khudhu nadinakum lihat dari mana kalian mengambil agama kalian ya ya jangan kita uh, keliru mengambil ilmu yang akibatnya kita salah pemaham. Ya, akibatnya kita salah pemaham. salah akidah, salah keyakinan. Seperti tadi, seandainya masalah hukum karma itu, ya, tetap ada. Kita menyangka, oh, masya Allah, Ustaz saja ngomong begini. Jadi dalam Islam itu saya jadi ada hukum karma. Subhanallah. Yang orang yang punya hukum karma sendiri nggak rela dikatakan Islam punya hukum karma. Mereka nggak rela dikatakan Islam ada hukum karma. Nah kita sebagai orang Islam kenapa mengatakan seperti itu? Ya. Nah sekali lagi dia mengatakan sudah bertobat tapi kalau memang bertobat itu yang di websitenya cabut. Ya, jangan dibiarkan tetap ada di websitenya rekaman tersebut. Ala hal ini sebagai contoh saja bahwa kekhawatiran dalam hal-hal yang menyimpang seperti itu ada. dan sangat khawatir. Makanya kembalilah kepada ucapan para ulama. Kita tanyakan kepada Syarabi ya Syekh, Syekh Soleh Fauzan mengirim surat seperti ini. Apa jawab Syarabi? Syekh Soleh Fauzan nggak tahu. Ya. Syekh Soleh Fauzan nggak tahu tentang yakni hal-hal yang seperti ini. Allah malam ini yang bisa saya sampaikan semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya kita kita ikhlas karena Allah Azza wajalla <clears throat> bukan karena hal-hal tertentu tapi kita mengharapkan kebaikan semuanya termasuk kebaikan Sabul Qarnin sendiri kalau dia menerangkan kesalahan-kesalahannya itu justru baik buat dia kenapa? karena akhirnya orang nggak mengikuti kesalahan dia sehingga mengurangi dosa-dosa dia tapi kalau dia tetap tidak menerangkan ya justru orang akan mengikuti dia dan semakin banyak dosanya. Ya, dan Syahani sebetulnya sudah menerangkan kesalahan-kesalahan dia. Saya jadi ingat, betul Syarabi mungkin menasihati dan menyebut kesalahan, tapi Syahani menyebutkan kesalahan-kesalahan dia.